Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Sari. Saya yang mulia. Hmm, mana si Cipu? Sedang lelap tidur yang mulia. Cepat bangunkan dan bawa kemari. Tapi... Kau tidak mematuhi perintahku. Ampun yang mulia. Tapi Jerang Cipu baru saja tidur. Kiranya akan lebih sehat bagi Cipu uh, seandainya... Hmm, seandainya... Cipu dibiarkan puas tidur. Bangunkan! Justru dari bayi, ia harus sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. bayi yang paling aku sukai, Sari. Memang dia yang paling hebat, Yang Mulia. hidup, aku tidak pernah menyukai bayi. Tapi yang ini... Siapapun akan jatuh hati pada bayi yang ini, Yang Mulia. Setiap orang boleh suka pada bayi ini. Tapi hanya aku yang memilikinya. Itu seperti ngerti saja, Yang Mulia. besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar. Ide cerita Cece Sukiar, Teknik dan montase Yadi Enos musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada bagian yang keenam ini menampilkan Dorias Koma sebagai Ayah Neng, Neni Haryoko sebagai Neng, M. Abud sebagai Jerangkong Hidup, Irin sebagai Jerang Sari, Idris Apandi sebagai Eyang Kaliman, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah kita ikuti, bagaimana seorang kakek misterius menolong Neng dari ancaman Dika Hanggara juga kedatangan kakek misterius pada ayah Neng yang mengabarkan tentang keadaan anaknya Neng. Neng. Neng. Bapak dari mana? Mencari kau di kali. Mau menjemputmu. Eh, kau tidak ada di sana. Bingung mencari-carimu. Akhirnya bapak ketemu seorang kakek. Kakek tua? Iya, kakek tua yang arif. Bapak banyak susah ya memikirkan Neng. Ah, tapi sekarang sudah bahagia lagi. Melihat kau sudah mulai baikan. Bapak banyak susah. Ah, siapa bilang? Bapak kelihatan kurus. Mata bapak cekung. Ah, ngomong apa ini? Kalau bapak susah, tentunya kau yang banyak susah, Neng. Bapak banyak susah memikirkan Neng, kan? Eh, sudah, sudah, sudah. Jangan pikirkan lagi. Sekarang yang penting memikirkan Bagaimana memulihkan kesehatanmu? Neng harus sehat. Kalau masih ingin ketemu Ika, anak Neng. Ah, dari mana kau dapat pemikiran itu, Neng? Dari Eyang. Eyang? Iya. Eyang yang ketemu bapak tadi. Uh, siapa dia? Kau kenal kakek Arif itu? Eyang itulah yang menolong Neng membawa pulang kemari, dan bahkan membuka kesadaran Neng. Pantas, pantas, kata beliau. Orang yang susah adalah orang yang hanya memikirkan diri sendiri, Pak. Ah. Contohnya Neng, hanya memikirkan diri sendiri dan melupakan bapak yang banyak menderita, memikirkan Neng yang lupa diri. Ah, semua susah hilang seketika melihat keadaanmu sekarang. Eyang itu pula lah yang memberi nama baru Ika pada anak saya. Ika, nama yang bagus. Iya. Ika artinya satu, bisa juga yang pertama, bahkan yang utama. Oh, kakek itu sangat pandai rupanya. Tapi, uh, menurut kakek itu, bagaimana keadaan anakmu? Katanya, Ika dalam keadaan sehat. Hanya saja dia dalam kekuasaan jerangkung hidup, Pak. Apakah kakek itu tidak dapat menolong anakmu? Dia hanya mengatakan, pada saatnya nanti, Neng pasti akan ketemu dengan Ika. Syukur. Tapi sementara ini katanya, Neng harus berbuat banyak untuk Ika. Ah. ah. Alangkah bahagianya nanti kalau Neng sudah bisa ketemu Ika ya Pak. Mudah-mudahan waktu itu takkan lama Neng. Ah, diberi harapan bakal ketemu pun Neng rasanya sudah sangat bahagia sekali Pak. Menurut kakek, ah Eyang, doa seorang ibu itu sangat manjur. Apalagi doa ibu untuk anaknya. Saya percaya Neng. Saya percaya. Ika tinggalkan dulu Neng bersama bapaknya. Dan mari kita lihat Ika, nama baru untuk anak Neng di markas Jerangkong Hidup. Cukup! Ya, inilah suasana sehari-hari di Bukit Tengkorak. Dari anak-anak, para remaja, para wanita maupun kaum lelaki, semua dilatih serta diisi oleh ilmu silat tinggi aliran jerangkong hidup. Entah niat jahat apa yang memenuhi otak jerangkong hidup, sehingga yang semula tidak begitu suka mempunyai murid, kini bahkan menyiapkan pasukan kuat. Aris. Saya yang mulia. Hmm, mana si Cipu? Sedang lelap tidur yang mulia. Cepat bangunkan dan bawa kemari. Tapi... Kau tidak mematuhi perintahku. Ampun yang mulia. Tapi jerang Cipu baru saja tidur. Kiranya akan lebih sehat bagi Cipu uh, seandainya... Hmm, seandainya... Cipu dibiarkan puas tidur. Bangunkan! Justru dari bayi, ia harus sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Yang Mulia. Ini Yang Mulia. Hei, bocah. Masih tetap meram saja. Sudah saya bangunkan, tapi dia tidur lagi tidur lagi. Bodoh. Pencet saat tidurnya. Ah! <laughs> Dia tiba-tiba saja melek dan segar. Oh. Cebu. Hmm. Ini bayi yang paling aku sukai, Sari. Memang dia yang paling hebat, Yang Mulia. Hmm. Seumur hidup, aku tidak pernah menyukai bayi. Tapi yang oh. ini Siapapun akan jatuh hati pada bayi yang ini yang mulia Setiap orang boleh suka pada bayi ini Tapi hanya aku yang memilikinya Itu seperti ngerti saja yang mulia hmm. Lihat matanya Lihat matanya Sari Begitu cerdas Iya Begitu cemerlang Kau lihat Perkembangannya sejak kau ambil bayi ini dari negara dua bulan yang lalu. Ya, ya yang mulia. Perkembangannya sangat pesat, lebih yang lain-lain. Kau tahu mengapa Sari? Ramuan istimewa Sari hidup yang mulia. <laughs> Hanya dia, bayi satu-satunya yang berhak mendapatkan ramuan Sari hidup dariku. Ya, yang mulia hanya untuk kau, hanya untuk kau. Tahukah kau milikku yang paling berharga di seluruh Bukit Tengkorak ini? Jelang Cipu yang mulia. Dari seluruh murid di Bukit Tengkorak ini, kaulah yang paling kenal aku, Sari. Ah, hal ini berkat bimbingan yang mulia juga. Aku memiliki berpeti-peti permata, uang emas, senjata-senjata pusaka, dan berbagai harta rampasan maupun rampokan lainnya. Semuanya tidak ada artinya apa-apa dibanding dengan bayi luar biasa ini. Oh, Cipu, Cipu, kau benar-benar telah merampas hatiku. Kaulah yang kelak akan mewarisi seluruh milikku, bahkan seluruh ilmuku. Camkan Sari. Ya yang mulia. Aku tidak ingin terjadi apapun yang tidak diinginkan pada Cipu. Akan saya jaga lebih dari nyawa saya sendiri yang mulia. Beri dayang-dayang khusus untuk dia. Beri pengawal-pengawal khusus untuk dia. Tita yang mulia akan dilaksanakan. Itulah bayi Neng di Bukit Tengkorak. Serangkong hidup telah terpikat habis-habisan oleh si bayi. Ia yang selama puluhan tahun malang melintang di dunia kejahatan, yang hidup nyaris tanpa sentuhan rasa kasih sayang, yang ia hadapi hanyalah kekejaman dan kejahatan. Kini tiba-tiba ia mengalami sesuatu yang sama sekali baru. Suatu keindahan yang tiada tara dengan hadirnya seorang bayi rampasan yang kemudian ia beri nama Jerang Cipu. Cipu, penggalan dari nama Cipu Negara, daerah dari mana ia berasal. Sementara di lain pihak, seorang kakek tua memberikan nama Ika pada bayi yang sama ini pada saat yang nyaris bersamaan. Sementara itu di Cipunagara, di rumahnya yang sederhana, Neng sedang asik sendiri menyapu dan melakukan kesibukan-kesibukan lainnya sebagaimana seorang ibu biasa. Salam. Ah, Eyang. <laughs> kabarmu, Neng? Baik-baik saja, Eyang. Terima kasih. Silakan duduk di sini, Eyang. Mari. Ah, terima kasih, cucu. Eyang sudah beberapa hari tidak datang. Apakah kau menunggu-nunggu Eyang? Tentu saja. Kemana saja, Eyang? Eyang kok tidak muncul-muncul? <laughs> Jalan-jalan saja ke sana kemari cucu. Namanya orang tua, tidak punya rumah tinggal tetap. Kalau begitu, tinggal saja di sini, Eyang. Apa rumah Neng terlalu jelek ya? Ah, cucu, cucu. Kau lucu sekali. Mana mungkin Eyang membeda-bedakan rumah jelek atau baik dari wujud lahirnya? Habis dari apanya, Eyang? Tentu saja dari penghuninya. Kalau penghuninya baik, rumahnya jadi baik. Begitu sebaliknya, <laughs> Neng. Terus penghuni rumah ini baik apa buruk, ya? <laughs> bagaimana kau menilai dirimu sendiri? Hmm, kalau Eyang yang menilai bagaimana? Kau seorang ibu muda yang baik sekali. Ah, sungguh, ya? Sungguh. Atau kau mempunyai penilaian lain terhadap dirimu sendiri? Hmm, kalau cucu, ya bagaimana penilaian Eyang sajalah. Tapi apa buktinya kalau Neng seorang ibu muda yang baik? Ah, uh, buktinya? Iya, buktinya Eyang. Tunjukkan bukti atau tanda-tanda bahwa Neng seorang ibu muda yang baik. Bukan untuk sombong, Eyang. Tapi maksudnya biar cucu ini lebih mantap lebih sadar kalau <laughs> jadi orang baik gitu loh. <laughs> Mau Eyang tunjukkan buktinya? Iya, kan itu yang Neng minta. Salah satu buktinya, ada yang merasa beruntung memiliki kau. Siapa ya? Ya, siapa lagi kalau bukan mendiang suamimu. Tentu mereka bahagia sekali. Tentu mereka bahagia sekali, kan? Alangkah bahagianya kalau bisa membahagiakan orang tua, ya kan? <laughs> ya, ya, ya. Benar. Ah, beruntung sekali aku mempunyai istri Konyi. Suamiku. Ah, Yang sengaja ya mengingatkan pada mendiang suami Neng? Ya, sengaja biar kau bersedih-sedih lagi. <laughs> Tidak, Eyang. Tidak lagi? Kau tidak larut lagi memikirkan mendiang suamimu. Tidak, percayalah, Eyang. <laughs> Benar-benar sudah tabah. <sighs> ya, setabah-tabahnya orang yang ditinggal suami, Eyang. Apalagi ditinggal Ika. Oh, Eyang. Kalau yang ini rasanya Neng masih belum terlalu tabah. Eyang mengerti. Tentu saja yang mengerti cucu. Seorang wanita selalu penuh perasaan. Tapi soalnya, uh, bahkan sikap jiwa pun perlu dilatih. Dalam hal ini, Neng belum lulus ya, Eyang? <laughs> kau wanita yang tabah, cucu. Sungguh, kau wanita yang tabah. Hmm, Eyang membesarkan hati sekali. Latihan jiwa harus dilakukan dengan jiwa. Hmm? Apa maksud yang ini? Kata-katanya kok susah-susah? Kesedihan adalah derita hati. Mengobatinya harus dengan hati pula. Misalnya dengan kesadaran akan keterbatasanmu. Misalnya dengan ikamu. Hah? Sementara ini, apa yang dapat kau lakukan? minta tolong Eyang? Ha, minta tolong Eyang. Apa yang bisa Eyang lakukan, Eyang? Membebaskan Ika dari tangan jerangkung hidup, Eyang. Cucuku, Eyang mau sekali lakukan itu untukmu seandainya bisa. Ah, tentu Eyang bisa. Bagaimana kau bisa menentukan itu, Neng? Bukankah Eyang sakti? <laughs> sakti? Iya, Waktu Neng dalam tangan penjahat cabul itu, bagaimana Eyang membebaskan Neng? Ah, Neng lihat semuanya Eyang. Neng memang tidak bisa bergerak dan tidak bisa bicara. Tapi Neng masih sadar dan melihat semuanya. <laughs> Itu hanya sekedar main peta kumpet dengan anak ikusan itu ya tidak berarti sakti cucu. Oh, Eyang bisa tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang. Ayo, apa Eyang masih mau memungkirinya? Itu pun hanya mainan anak kecil, cucu. Eyang bisa tiba-tiba muncul di tempat jerangkung hidup, merebut Ika, lalu hilang begitu saja. Cucu, maukah kau percaya bahwa bila Eyang bisa menolongmu, pasti Eyang lakukan? Iya, iya Neng percaya. Kau belum sepenuhnya percaya. Tapi yakinlah bahwa bila Eyang bisa menolong siapapun, apalagi kau cucu, pasti Eyang lakukan. Lalu, apakah menolong Ika saat ini tidak mungkin, Eyang? Setiap manusia mempunyai keterbatasan cucu. Namanya juga makhluk, juga Eyang. Oh. Eyang pun juga sedih, Neng. Sudahlah, bukankah Eyang sendiri yang mengajarkan agar Neng tidak tenggelam dalam hal-hal yang di luar jangkauan? Ya, ya, ya. Mudah mengatakan, tapi sulit melaksanakannya. Bukankah begitu? Eyang bilang, sikap jiwa pun perlu dilatih. <laughs> perjalanan panjang yang mulia. Melacaki surang baja, bukankah ini tugas dari yang mulia? Kau mau berangkat sekarang? Bila yang mulia izinkan. Tidak. Perintahku cabut. Tapi surang baja begitu penting artinya. Saat ini tidak ada yang lebih penting dari Cipu. Keselamatan Cipu, perkembangannya, pendidikannya, semua adalah tanggung jawabmu sepenuhnya. Apakah itu berarti Urusan serem Baja dilupakan, Yang Mulia. Siapkan jerang Silwe untuk menggantikanmu. Aduh, maaf Eyang. Neng sampai lupa menyediakan air minum untuk Eyang. Ah, sebentar, cucu. Ada yang mau Eyang sampaikan. Ada yang penting sekali rupanya. Sangat penting. Karena ini menyangkut hari depanmu, juga hari depan Ika. Oh, apa itu Eyang? Ah, tentu saja kalau kau berminat. Berminat? Hmm. Berminat, Eyang? Hmm. Apapun demi Ika, cucu pasti berminat. Masalahnya mungkin memerlukan ketekunanmu dan kerja kerasmu. Ah, Eyang. Apa yang masih meragukan, Neng? Ah, ya sudah. Kalau yang masih ragu-ragu, tidak usah nolong-nolong cucu segala. <laughs> ah, kok. Ah, ah, begini, Neng. Eyang mau mencarikan kau teman. Ah, Eyang mau mencarikan teman untuk Neng? Ya. Yeah. Teman lelaki atau perempuan? <laughs> Mana kau suka? Teman apa dulu yang? Teman untuk kau berlatih silat. Hah? Berlatih silat? Mengapa kau begitu heran? <laughs> berlatih silat, Eyang? Saya? Neng dari Cipunagara? <laughs> Memangnya kenapa, Neng? Saya gadis dusun biasa, Eyang. Yang seumur-umur belum pernah kenal yang namanya silat. Loh, Centati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol obat flu andalan. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Brokol Sirup. Brokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Brokol Sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol sirup produksi Kalbi Farma. Apakah Neng akan menolak tawaran Eyang itu? Siapa pula yang akan menjadi teman Neng nantinya? Bagaimana kelanjutan Ika yang kini berada di Bukit Tengkorak, Anting Bulan dan lain-lainnya? Nah, pendengar sekalian, ikutilah serial Rahasia Bukit Tengkorak ini yang dipersembahkan oleh Prokol obat Lu andalan dan Kalpana pembasmi panu, kadas, kurap dan jamur kulit bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.